بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأصله في الصحيحين لكن هذا السياق أجمع وأخطر وفي لفظ للترمذي ولو أن أحدا مات فرها لمات أهل الجنة ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي الإخوة الكرام كتاب مسيح dalam penjelasan tentang hadis-hadis yang menunjukkan Allah di atas. Pada kesempatan yang lampau sebelum Ramadan kita membahas hadis yang panjang riwayat Tirmidzi tentang peristiwa huru hara hari kiamat di mana Allah mengumpulkan manusia dalam satu tempat, dalam satu barisan dan Allah perintahkan setiap manusia mengikuti Tuhan yang disembah. Maka setiap Tuhan-Tuhan itu digabungkan dengan penyembahnya. Yang menyembah salib digiring bersama salibnya. Menyembah patung digiring bersama patungnya. Menyembah api digiring dengan apinya. Semuanya mereka mengikuti apa yang mereka sembah. Tinggallah kaum muslimin yang menyembah Allah. Maka Allah Jalla wa'ala melihat mereka dan Allah bertanya, mengapa kalian tidak mengikuti manusia? Maka mereka menjawab, na'udzubillah minka. dan berlindung kepada Allah darimu, engka Allah, Rabbuna, Tuhan kami Allah. Dan inilah tempat kami. Di sini kami menunggu Tuhan kami sampai kami melihatnya. Ya. Kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan mereka, mengukuhkan mereka, kemudian Allah SWT menghilang dari mereka, kemudian Allah kembali melihat mereka. Kemudian Allah kembali bertanya, mengapa kalian masih juga di sini? Ya, mengapa kalian tak ikut manusia? Mereka kembali mengatakan, kami di sini menunggu Tuhan kami. Inilah tempat kami sampai kami melihat Tuhan kami. Ya. Maka ketika itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan-Tuhan kami? Apakah kami akan melihat Tuhan kami?" Kata Rasulullah, "Ya." "Wa hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatul badri?" Apakah kalian terhalang untuk melihat bulan purnama ketika malam terang benderang? Akankah kalian terhalang melihatnya? Apakah kalian akan berdesak-desakan melihatnya? Qalu la ya Rasulullah. Kata mereka, tidak ya Rasulullah. Tak perlu berdesak-desakan. Kata Rasulullah, fa innakum la tudaruna fi ru'yatihi tilka sa'a Demikianlah kelak kalian di hari kiamat tak perlu berdesak-desakan melihat Tuhan kalian. Ini menunjukkan uluullah. Kita melihat bulan di atas. Di hari kiamat kita melihat Allah di atas. Tak perlu berdesak-desakan melihat Allah sebagaimana kita tak perlu berdesak-desakan melihat bulan. <clears throat> Kemudian Allah Jalla wa'ala kembali <clears throat> menjumpai hamba-hambanya. <clears throat> Allah Jalla wa'ala memperkenalkan dirinya. Allah mengatakan, akulah Tuhan kalian, ikutilah aku. Maka ketika itu bangunlah kaum muslimin, mereka pun mengikuti Allah. Kemudian diletakkanlah jembatan di atas neraka jahanam, as-sirat. Diperintahkan orang-orang untuk melewati jembatan tersebut. Orang-orang yang beriman melewati jembatan sesuai dengan cahaya yang mereka miliki dan amalan di dunia. Ada yang melewati jembatan bagaikan kuda-kuda pacu. Ya. Dan begitulah seterusnya. Setiap mereka ketika lewat jembatan berdoa, Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Tinggallah penghuni neraka maka mereka penghuni neraka dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Sampai akhirnya neraka pun penuh. Maka Allah bertanya, "Hal min mazid?" Maka Allah swt bertanya kepada neraka jahanam, "Halim talati?" Apakah engkau telah penuh? Neraka menjawab, "Hal min mazid?" Tuhan, masihkah ada lagi tambahan? Tatkala seluruhnya telah masuk ke dalam neraka dan api neraka terus meminta-minta tambahan. Maka Allah Tuhan pemurah meletakkan kakinya. Ya, pada neraka tersebut. Seketika berguncanglah neraka dan dia pun diam berkata kotu-kotu cukup cukup Tuhan. Tatkala Allah telah masukkan ahlu surga ke dalam surga, masukkan penghuni neraka ke dalam neraka, maka datangkanlah ketika itu kematian diseru. Kematian dibuat dalam bentuk kambing yang besar diletakkan di antara ahli surga dan ahli neraka. Kemudian dikatakan wahai penghuni surga, maka mereka pun mendengar seruan tersebut dan melihat. Mereka khawatir jangan-jangan <laughs> mereka disuruh keluar. Kemudian dikatakan wahai penghuni neraka. Mereka pun kembali mendengar. Ya, mereka berharap semoga-moga keluar dari neraka. Maka dikatakanlah kepada penghuni neraka. Ya, hal ta'rifuna hadza? Tahu kalian apa barang ini? Maka seluruhnya berkata, penghuni neraka menunjuk kami tahu. Huwal mautu, inilah kematian. Alladhi ukila bina yang dahulu kala telah kami rasakan. fayud jauh kematian tersebut pun disembeli dibaringkan fayudbahu ala sur. Disembelihlah kematian tersebut di atas jembatan antara surga dan neraka. Kemudian dikatakanlah, ya ahlal jannati khuludun. Wahai penghuni surga, kematian tak ada lagi dari sembelih. Kalian kekal selama-lamanya. Wala mautun, tak akan ada lagi namanya kematian. Maka mereka pun bergembira. Mereka pun bersuka cita. Karena segala kenikmatan itu yang ada ujungnya bukanlah kenikmatan yang hakiki. Semua kenikmatan dunia ada ujungnya. Kenikmatan makan sampai kenyang. Setelah kenyang, apapun dihantarkan di hadapan kita tak lagi selera. Ya, semua kenikmatan. Kenikmatan jima, sebelum jima, setelah jima selesai. Semua kenikmatan dunia itu ada ujungnya. Kenikmatan menjadi orang kaya, ada ujungnya. Jadi penguasa, ada ujungnya. Di surga tidak, karena itulah mereka bergembira. Demikian diteriakkan pula kepada penghuni neraka, ya ahlan nar. Wahai para penghuni neraka khuludun, kekal kalian. La maut, tak akan ada lagi kematian. Maka mereka merintih, mereka histeris, mereka menjerit. Segala penderitaan yang ada ujungnya bukanlah penderitaan yang hakiki. Begitulah penderitaan di dunia ini ada ujungnya. Hari ini kau menangis, sedih, besok kau tertawa, ada ujungnya. Penderitaan yang hakiki adalah penderitaan yang tak berakhir. Sakit Ustaz, parah, ada ujungnya, ujungnya kematian, selesai. Semua penderitaan dunia ada ujungnya. Ya, setelah mati selesai, tak ada lagi nama sakit. Ya, apabila dia beriman, dia akan segera ya meraih segala macam bentuk janji-janji Allah janjikan kepadanya atas dasar amal salehnya selesai penderitaan orang-orang mukmin itu tak panjang, hanya sekedar ketika hidup di dunia. Dan jika dikalkulasikan antara penderitaan dan kenikmatan, maka lebih banyak kenikmatan yang dirasakan orang-orang mukmin dalam hidupnya. Apalagi orang mukmin yang telah menghujam iman dalam hatinya, tak pernah merasa menderita. Apapun menimpanya, jika ditimpa dengan penderitaan, ujian, penyakit, Ya, dia bersabar, itu yang baik untuknya. Diuji Allah dengan kenikmatan, dia bersyukur, itu yang baik untuknya. Tentang hadis ini berkata Tirmidzi hadis hasan dan sahih. Hadis yang hasan dan sahih. Dan asalnya terdapat dalam Sahihain Bukhari Muslim. Inilah dia redaksi yang paling komplit. Dan dalam nafas Tirmizi Sekiranya ada orang yang mati disebabkan karena gembira, maka akan matilah penghuni surga. Gembira yang bersangatan itu bisa membuat mati. Namun di akhirat tak ada kematian, begitu dahsyatnya gembira ahli surga sehingga dikatakan Nabi, kalaulah boleh mati akan mati orang-orang di penghuni surga karena gembira yang berlebihan. Di dunia ada orang yang mati gara-gara gembira berlebihan ada. Sebaliknya ada orang yang mati gara-gara sedih berlebihan. Tapi di, surga nanti tak ada lagi kematian. Di neraka pun demikian. Kalaulah sekiranya ada orang yang mati sebabkan karena kesedihan, niscaya akan matilah penghuni neraka. Namun tak ada kematian sudah disembeli. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita jemaah sekalian Allah berikan mati dua kali dan diberikan kesempatan hidup dua kali. Kata Allah, "Rabbana amattana tsnataini wa ahyaitana tsnataini fa'tarabna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil." Tuhan, Kau matikan kami dua kali dan Kau hidupkan kami dua kali. Kami mengakui dengan dosa-dosa kami, apakah ada jalan keluar dari neraka ini? Mati yang pertama adalah sebelum kita ada masih dalam alwa, dalam dalam alam arwah masih dalam tulang sulbi ayah nenek moyang kita. Kematian. Kematian pertama. Kemudian Allah hidupkanlah kita. Ya, dalam bentuk sperma yang berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang bulang, jadilah kita, keluarlah dari alam rahim. Pindahlah ke alam dunia. Ini kehidupan yang pertama. Kemudian datanglah masanya setiap manusia ajal yang akan mengintainya selalu. Banyak kawan-kawan kita yang mati gara-gara covid. Macam-macam sebabnya kematian. Ya rasakanlah mati yang kedua. Tak ada mati yang ketiga. Setelah kematian kedua ini. Datanglah masa kehidupan yang kedua. Yaitu kehidupan setelah kematian. Itulah kehidupan yang kekal. Itulah kehidupan yang abadi. Dunia ini bukan kehidupan yang abadi. Dunia ini kehidupan sementara. Segala macam kenikmatan dalam hanya merupakan mimpi-mimpi. Yang ketiga ketika terjaga habislah mimpi tersebut. Kata Allah wa innal akhirata lahiyadarul hayawani. Sesungguhnya negeri akhir itulah sebenar-benar kehidupan, bukan dunia ini. Maka tak usah sedih. Yang bersangatan apabila datang mendera ujian, cobaan, penyakit, kekurangan harta, kekurangan uang, macam-macam. Ya, karena akan berakhir dengan kematian. Yang paling kuat kematian selesai. Ya. Yang paling kita tunggu-tunggu nanti-nanti adalah kehidupan akhirat. Orang-orang mukmin kalaulah tak dilarang meminta kematian, mereka minta kematian. Capek hidup di dunia ini. Banyak pengkhianat, banyak penipu, banyak pendusta. Ya, banyak musuh. Bagaikan apa namanya? kawan padahal dia musuh, menggunting dalam lipatan. Ya, tipu sana tipu sini. Sakit, tak enak hidup di dunia ini. <laughs> Yang orang-orang berlomba-lomba mengejarnya, dia adalah orang kafir. Hidupnya untuk dunia. Dari pagi sampai sore, malam lagi, dunia, dunia, dunia. Terbelalak matanya terbuka, mimpinya adalah dunia, uang, harta, jabatan. Sampai kembali mimpi-mimpinya semua dunia. Mati dia habis tinggal semua, berebut ahli warisnya. Ya dan billah. Jadi negeri akhirat itulah yang kekal dan abadi. Itu yang kita nanti-nanti, itu yang kita harapkan. Itulah jadi tumpuan hidup kita, cita-cita kita. Dan untuk itulah kita harus bersabar-sabar, banyak-banyak bersabar. Banyak-banyak beristighfar, terkala dosa kita lakukan, kembali bertobat, memperbaiki amal. Begitulah seterusnya. nah أحسن الله إليكم وروى الحارث ابن أبي أسامة في مسنده من حديث عبادة ابن نسين عن عبد الرحمن ابن غنم عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يكره في السماء أن يخط أبو بكر في الأرض ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولا تعارض ولا تعارض ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا لوجهين حسبك Ada hadis lain mengenai Allah di atas Dirikan oleh Al-Harith bin Abi Usamah Dalam musnadnya Dari hadis Ubadah ya, Bin Nusay dari Abdurrahman bin Ghanam dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi SAW Nabi itu pernah bersabda Inna Allah layak yakrahu sama Allah itu benci tak suka dan dia di langit an yukhatta'a Abu bakar fil ard ketika ada yang menyalah-nyalahkan Abu Bakar di bumi Akhirnya di sini menunjukkan keutamaan Abu Bakar, tapi dalamnya ada lafaz Allah yang di langit tak suka. Abu Bakar dicela di bumi, disumpah serapah, Ya, disalah-salahkan. Apakah Abu Bakar tak pernah salah? Pernah salah, dia manusia. Karena itulah kata beliau tak bertentangan dengan hadis Nabi SAW ketika Rasulullah SAW meminta sahabat menceritakan tentang mimpi-mimpi mereka. Ada sahabat yang bercerita tentang mimpinya. Kata Nabi, siapa yang mau mentakwilkan? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Abu Bakar mentakwilkan mimpi tersebut, namun kata Nabi, sallallahu alaihi wasallam asabta ba'dhan, sebagian takwil mimpimu itu benar, wa akhta'ta ba'dhan namun sebagian lainnya salah. Ini menunjukkan Abu Bakar punya kesalahan. Apa makna hadis di atas? Allah tak suka di langit sana jika Abu Bakar di bumi ini dijelek-jelekkan. Ini jawabannya. Naam. Ahaduhuma an Allah Subhanahu wa ta'ala yakrahu takhti'ata ghairi min ahadil ummati lahu la takht la takhta la rasuli sallallahu alaihi wasallam lahu fi amri ma. Ya, yang pertama jawabannya Allah tak suka orang menjelek-jelekkan Abu Bakar di bumi ini. Orang selain Nabi, adapun Nabi tak masuk ke dalam perkara ini. Ketika Nabi mengatakan engkau Abu Bakar, dia punya wahyu. Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada Nabi SAW dengan wahyunya. Takwil mimpi Abu Bakar ini yang ditakwilkannya sebagian salah. Nabi punya hak. Nabi mengetahui hakikat kebenaran tersebut. Ada pun orang lain tidak. Maka Nabi SAW tak masuk di sini. Yang dicela Allah adalah orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa innal haqqa was sawaba ma'a rasuli sallallahu alaihi wasallam qat'an bi khilafi ghairihi min al ummah. Ya, karena yang namanya kebenaran yang absolut itu milik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu. Nabi dibenarkan oleh dengan wahyu, maka dia benar ketika mengatakan Abu engkau benar sebagian, engkau salah sebagian. Dengan wahyu. Adapun manusia, dia tak punya wahyu. Bagaimana dia mengklaim apa dia kata Abu Bakar itu salah? Apa nah, dasarnya? Karena itulah hadis yang disebutkan yang kedua itu adalah ya hadis yang pertama ini untuk orang-orang jangan menyalahkan Abu Bakar Siddiq karena dia tak tahu ya hakikat kebenaran. Adapun Nabi tahu hakikat kebenaran. Naam. Fa innahu idza akhrata as-siddiq radhiyallahu anhu lam yatahaqqaq anna as-sawaba ma'ah بل ما تنا بل ما تنازع الصديق وغيره في أمر ما إلى وكان الصواب مع الصديق رضي الله عنه. Apabila Abu Bakar Siddiq itu dibandingkan dengan orang-orang lain, jika ada di antara Abu Bakar Siddiq dan orang lain itu perselisihan, kebiasaannya Selalu kebenaran ada pada Abu Bakar Siddiq Lalu demikian dalam banyak keadaan, dalam keadaan genting, contohnya ketika Rasulullah wafat. apa kata Abu Bakar? Kata Umar bin Khattab. Dia dengan garangnya maju ke depan. Aku akan potong orang-orang munafik. Lidahnya yang mengatakan Nabi meninggal. Nabi tak pernah meninggal. Dia sekarang kepada Tuhannya pergi dan akan kembali sebagaimana Musa kembali kepada Tuhannya. Umar, kaum muslimin tak ada yang menyanggah. Masa Abu Bakar Siddiq ke rumah Nabi. Langsung masuk ke kamar Nabi karena itu adalah kamar putrinya Aisyah Dilihatnya Nabi terbujur ke aku, dia cium Nabi, dia pastikan Nabi wafat, dia katakan tahayyan wa mayitan ya Rasulullah. Sungguh alangkah harumnya engkau ketika hidup dan mati ya rasul Demi Allah. Sesungguhnya kehidupan, sesungguhnya kematian yang Allah janjikan telah kau rasakan. Dia keluar, dia katakan Abu Bakar, Abu Bakar berkata kepada Umar, dia diamlah Umar, saya mau ngomong. Umar tak peduli. <laughs> Tetap Umar mengatakan, siapa yang bilang orang-orang yang mengatakan Nabi meninggal itu orang munafik, potong nanti lidah-lidahnya. Akhirnya Abu Bakar ngomong. Kata Abu Bakar perkataan yang begitu masyhurnya, "Man ya Abdullah, fa innallaha hayyun la yamut." Yang menyembah Allah dialah Tuhan yang hidup tak pernah mati. Wa man ya'mana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan haqad mata. Yang menyembah Muhammad, saksikan ini Muhammad telah wafat dibacakannya ayat Oma Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu hanyalah seorang utusan. Qad khalat min qabli rusul. Sebelumnya pun telah ada utusan-utusan. Afa in mata uqtilan qalabtum ala aqabikum. Apabila dia wafat, apabila dia terbunuh, apakah akan kembali murtad ke belakang? Kata Umar, ayat ini seolah-olah tak pernah ada kudengar. Baru aku ingat itu ada dalam Quran. Kata Umar, ayat ini membuat aku hampir-hampir tak mampu lagi menahan bobot tubuhku ini. Kakiku hampir-hampir jatuh. Yakinlah mereka semua, <laughs> Nabi telah wafat. Mengapa harus heran? Sebelum Nabi, Rasul-Rasul juga wafat. Bahkan ada yang terbunuh. Mana yang benar? Abu Bakar Siddiq. Dalam banyak keadaan. Persisian antara Umar Abu Bakar. Pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Nabi mengasisikan, mengokekan, ya, menyepakati perjanjian yang tanpa zahirnya kezaliman. Barang siapa yang dari orang-orang Mekah ke Madinah masuk Islam, wajib dipulangkan kembali ke Madinah, ke kota Mekah. Tapi siapa yang dari Madinah kembali ke Mekah atau berangkat ke Mekah tak boleh dikembalikan lagi. Seolah-olah kezaliman. Bayangkan orang-orang Mekah yang ke Madinah wajib dipulangkan. Tapi orang-orang Madinah <laughs> kalau datang ke Mekah tak usah dipulangkan. Belum lagi disepakati keluar Abu Jandal, putranya Suhail bin Namr yang sedang membuat perjanjian. Dia dirantai <laughs> dengan rantai-rantai besi. Dia lari ke hadapan kaum muslimin. Ya kaum muslimin, lihat aku tersiksa. Tolonglah aku. Aku disiksa oleh ayahku, oleh kaumku. Kata Rasulullah, "Ya Amar, wahai wahai Suhail, ya Suhail, izinkan satu ini untukku." Kata Suhail, "Enggak, ini awal perjanjian." Kata Nabi, "Aku belum tanda tangan ini. Kalau kau mau jadi, jadi kalau enggak kita batalkan perjanjian." Akhirnya kata Nabi, "Kembalikan kembalikan Abu Jandal." Digiring kembali <laughs> Abu Jandal ke ayahnya. Umar dekat-dekatkan pedang ke ayah ke, ke Abu Jandal supaya unusnya pedang, dibunuhnya ayahnya. Dia pun kembali, Kau muslimin, relakan aku kembali diazab disiksa. Subhanallah. Ya, karena itulah Umar, apalagi dalam perjanjian-perjanjian lainnya, nampak memang berat sebelah. Kalian tak boleh umur tahun ini, mau umur tahun depan. Kalau kan umur malu bangsa Quraisy. Berarti kalian telah menang. Kami tak mau kalian permalukan kami. Kalau mau sepakat perjanjian damai. Tahun depan umroh. Mereka sudah siap. Mereka datang bukan untuk berperang. Mereka datang untuk umroh. Mereka tak bawa pernyataan perang. Mereka hanya bawa pakaian Iran. Dan pisau hanya untuk dalam keadaan musafir. Bukan untuk berperang. Ini yang paling berat. <laughs> perjanjian 10 tahun. Tak ada peperangan gencatan senjata. Datanglah Umar ke Rasulullah, ya Rasulullah. Alasta Rasulullah. Bukankah engkau Rasulullah? Iya. Alasna alal haq. Bukankah kita atas kebenaran? Iya. Ya Rasulullah. Lima nu'tid daniyata fididina. Ya Rasulullah, mengapa kita harus sinakan agama kita ini? Kita banyak, kita serang. Kita punya kekuatan. Mengapa takut? Mati jihad visabilillah. Kata Rasulullah, Ya Umar, Ana Rasulullah. Aku ini Rasulullah. Walan a'asiyah aku tak mungkin menyelisih dia yang di atas. Subhanallah. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah engkau berjanji kita akan memasuki kota Mekah. Kata Nabi, ya. Tapi aku janjikan tahun ini? Kan tidak. Karena Nabi bermimpi, dia tawaf di Ka'bah, sa'i. Kata Umar, bukankah engkau berjanji kita akan masuk kota Mekah, tawaf, sa'i? Kata Nabi, ya. Tapi tak katakan tahun ini. Tak puas. <laughs> Datang Umar kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Bukankah dia Rasulullah? Iya. <laughs> Bukankah kita di atas kebenaran? Iya. Kenapa kita harus hinakan agama kita? Iya. Kata Abu Bakar Siddiq, Umar, Oh ikuti dia itu. Dia tak akan pernah menisi yang di atas. Perkataan Nabi sama dengan perkataan Abu Bakar Siddiq. Ternyata luar biasa dampak perjanjian ini. Setelah genjatan senjata, dakwah tersebar kemana-mana tak ada yang menghalangi. Karena bangsa Arab selalu menanti antara kaum muslimin Quraisy. Mana yang menang? <laughs> Siapa yang menang mereka akan ikuti. Ketika hening, tak ada lagi peperangan selama 10 tahun. Dakwah tersebar kemana-mana. Apalagi tahun berikutnya mereka masuk Mekah, Tawab, Sa'i, Umrah, Bertahalul. Tak ada yang menghalangi. Tersebar kemana-mana berita. Berbondong-bondong bangsa Arab datang tak ada yang menghalangi ke Nabi mencari informasi tentang Islam. Ketika itulah ketika mereka pulang dari umroh yang dibatalkan itu turun surat Al-Fathu. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah berikan bagi penaklukan yang agung. Kata Umar, ya Rasulullah ini penaklukan. <laughs> Iya kata Rasulullah. Umar tak tahu bagaimana dampak daripada perjanjian ini maksud saya. Dalam banyak hal Abu Bakar berselisih, dia yang benar. Subhanallah. Ketika turun ayat idza jaa nasrullah wal fathu ketika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Makkah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja engkau melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah Subhanahu wa taala Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, bertasbihlah engkau, puji Tuhanmu, minta ampunan innahu kana tawwaba, dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nangis Abu Bakar Siddiq. Ketika itu sebagian sahabat bertanya, "Wahai oh, Abu Bakar Siddiq, mengapa kau menangis? Ini ayat menunjukkan kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk Islam berbondong-bondong. Perintah bertasbih." Kata Abu Bakar Siddiq, Segala sesuatu jika telah sempurna, setelah sempurna itu akan datanglah kekurangan. Jika telah sempurna agama, pasti Rasulullah SAW akan diambil Allah SWT. Kata Bakar Siddiq, ayat ini adalah merupakan berita bela sungkawa yang Allah giring kepada kita. Nabi itu akan segera ditarik Allah Subhanahu wa taala. mengatakan idza matamma syai'un fa kana Sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan akan setelah itu menjadi berkurang. Orang manusia kita ini ada masanya tahap kesempurnaan. Ketika kita dewasa 30, 40, 45 masa kesempurnaan. Setelah itu apa jadinya? Berkurang, berkurang, berkurang. Matahari itu ketika pas di tengah kepala begitu sempurna cahayanya, kemudian berkurang, berkurang. Semua yang sempurna setelah sempurna kurang. Kata sahabat, dialah bakal sidik orang yang paling alim di antara kita. Maka bagaimana mungkin ada orang yang berani menyalahkan Abu Bakar Siddiq tak layak. Adapun Nabi lain. Dia di atas manusia. Dia dengan wahyu. Naam. الثاني أن أن التخطئة هنا نسبته إلى الخطأ الذي هو الإثم كقوله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا la min al-khata'i la min al-khata'i alladhi huwa diddul ta'ammudi wallahu a'lam. Eh, adapun eh, jawaban kedua anna taqti'ata huna maksud dari ada hadis jangan disalahkan Abu Bakar di sini maksudnya adalah nisbatul khata' alladhi huwa ithmu. Jangan dikatakan Abu Bakar itu berbuat dosa. Kesalahan ini jangan dikatakan Abu Bakar berbuat dosa. Ini yang dilarang oleh Allah. Allah itu murka Abu Bakar dikatakan berdosa berbuat maksiat Allah tak senang. Ya, karena kadang-kadang khata dalam bahasa Arab itu adalah dosa katanya dalam Al-Qur'an dalam surah Isra, "Inna qatlahum kana khit'an kabira." Sesungguhnya membunuh anak-anak itu adalah merupakan kesalahan yang besar. Masuk kesalahan adalah dosa yang besar. Ini yang tak boleh. Bukan kesalahan yang sifatnya adalah kekhilafan, ketidaksengajaan. Ketika Nabi menyalahkan Abu Bakar mengatakan engkau salah sebagian, ini kekhilafan, bukan dosa, tak masalah. Ini jawabannya. Jadi hadis ini menunjukkan Allah itu di atas, bukan murka. Abu Bakar dijelek-jelekkan, disalah-salahkan, dikatakan berdosa, apalagi dan apa jadi kutu Sebagaimana kita ketahui agama Syiah itu dibangun di atas kebencian kepada Abu Bakar Umar. Sumpah salah kepada putih Abu Bakar Siddiq, ibunda kita Aisyah. yang dituduh berzina, berselingkuh sampai saat ini. Itulah agama mereka. Naam. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على الصفوان فإذا فزع عن قلوبهم qalu ma qala rabbukum qalu al-haqqa wa al aliyul kabir al-hadith. Ya, ada pun hadis lain yang menunjukkan Allah itu di atas hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, jika Allah menetapkan keputusan di langit di atas, menunjukkan Allah di atas. Dan dia punya keputusan, ketetapan, perintah. Jika Allah menetapkan satu keputusan di langit, Allah berkata-kata dengan keputusannya di langit, malaikat-malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Ya, merunduk atas perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan suara itu ketika Allah berbicara memutuskan keputusannya begitu dahsyatnya membuat malaikat-malaikat pingsan. Bagaikan suara lonceng yang dipukulkan di atas batu. Faidah fuzi an kulubim ketika mereka siuman karena dahsyatnya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangun daripada pingsannya. kalau mereka bertanya kepada Jibril, maka Allah rabbukum?" Tuhanmu berkata apa? kalau hakka, maka Jibril menyampaikan Tuhan mengatakan kebenaran dan dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Perkataan Allah itu berat, dahsyat. Sekian Sekiranya diturunkan kepada gunung-gunung kan hancur lebur. Ya. Lau nazalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian. Sekiranya Quran kami turunkan kepada gunung, kau akan gunung itu khasyian, ketakutan, mutasadian, hancur, lebur. Min khasyatillah karena takutnya kepada Allah. Naam. Warawa Abu Nuaimin min hadits Syu'bah 'anil Hakami عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يشرف على حاجة من حاجات الدنيا فيذكر الله من فوق السبع سماوات فيقول ملائكتي إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجة الدنيا فإن فتحتها له فتحت له بابا من أبواب النار ولكن أزوها عنه فيصبح العبد عاضا على أنامله يقول من دهاني من سبقني وما هي إلا رحمة رحمه, رحمه الله بها Masya Allah Ya dengan sanadnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi itu pernah bersabda Innal abda kata Allah Subhanahu wa taala innal abda la yushrifu ala hajatin min hajati dunya kadang-kadang hamba itu begitu mengharapkan terwujud impian-impian dunianya. Itulah kita. Benar-benar kita memaksakan kita harus dapat impian-impian dunia ini. Hajat daripada dunianya. Apakah bentuknya? Kadang berhajat dengan profesi, pekerjaan, ingin bekerja di sini, bekerja di situ. Kadang berhajat untuk menikahi wanita, si fulana, si fulana. Kadang berhajat untuk mencari harta yang sudah sudah di hadapan mata, banyak hajat. Ya. Maka Allah Jalla wa'ala dari atas langit sana mengetahui bagaimana ambisinya hamba tersebut. Dari atas langit ketujuh Allah mengetahui ambisi hamba tersebut untuk menunaikan hajatnya. Maka Allah berkata, wahai malaikat-malaikatku, ini hambaku lihat Betapa dia ambisinya untuk mencapai hajat yang dia inginkan daripada hajat ya urusan-urusan duniawi. Andai kata hajatnya kukabulkan, kubukakan baginya pintu yang dia ingin masuki itu, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Karena itulah tak kukabulkan doanya. Tak wujudkan mimpi-mimpinya. Kuhalangi mimpi-mimpinya. Subhanallah. Maka kadang-kadang hamba marah ketika tak sampai hajatnya. Dia gigit tangannya kuat-kuat, kesal, mengapa tak tercapai? Siapa yang menghalangiku? Ya, padahal itu adalah merupakan rahmat Allah yang Allah SWT telah hantarkan kepadanya. Sekiranya diwujudkan masuk neraka dia. Subhanallah. Sekiranya diwujudkan akan menderita dia. Jadi jemaah sekalian, betapa pentingnya beriman dengan takdir. Nikmat beriman dengan takdir. Walaupun mengucapkannya itu mudah, penerapannya berat. Apapun yang menggiring kepada takdir nikmati. Qadar Allah harus kena Covid, nikmati. Itu bukan dengan ilmu tanpa ilmu Allah, dengan ilmunya. Dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dengan rahmatnya. Bukan kita berdoa, ya Allah, ya Allah timpakan kopi. Tidak. Dilarang. Tapi apapun kondisi yang digiring kepadamu, itu yang paling baik untukmu. Apa-apa yang engkau dihalangi memperolehnya, itu yang baik untukmu. Kadang kesal. Aku dah majukan proposal lamaran. Anak gadis ini kucintai. cintai Ternyata ditolak sang ayah, kesal. Kembalikan kepada takdir. Tak jodohku mungkin tak baik. Lepas. Selamat. Banyak orang akhirnya bunuh diri. Ya, bunuh diri gara-gara tak terwujud mudah mudi mau menikah. <laughs> Saya baca berita. Ya, orang tua tak setuju. Dua-duanya loncat di sungai Musi <laughs> dari jembatan Lempera sana. Mati sang gadis. Subhanallah. Orang mukmin wallahi ya. Nikmat kita beriman dengan takdir. Apapun kondisi kita yang kita rasakan, ini yang paling terbaik. Yang Allah halangi itu tak baik bagi kita. Coba mengenang kembali ke belakang. Banyak mimpi-mimpi kita yang tak terwujud. Sekiranya diwujudkan mungkin kita binasa. Subhanallah. Maka pujilah banyak-banyak Allah. Dialah Tuhan yang lebih rahmat kepada kita daripada ibu kita kepada kita bahkan daripada diri kita kepada kita. Ar-Rahmanur Rahim. Naam. وبمسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من شهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم dalam Imam Ahmad dengan jalannya dari hadis Usama bin Zaid Rasulullah pernah ditanyakan Usama ya Rasulullah Aku tak pernah melihat engkau begitu bersemangatnya berpuasa di bulan Syaban dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Apa rahasianya? Karena Nabi kalau masuk bulan Syaban puasa hampir sebagian se, sepenuh bulan. Tidak akan pernah sepenuh bulan. Dominan dia puasa. Karena ada sini sahih. <coughs> ya. Walaupun kita payah ngamalkannya. <laughs> Subhanallah. Yang Ramadan pun yang luput mungkin ada yang belum kita ganti. Maka Nabi menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Inilah bulan Syaban. Banyak orang lalai pada bulan ini. Baina Rajab wa Ramadan. Dialah bulan yang terdapat antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan, tengah-tengah. Wa huwa syahrun turfa'u fil amal. Inilah bulan yang diangkat padanya seluruh amalan-amalan manusia. Ila Rabbil Alamin. Kepada Allah di atas. Tuhan pencipta alam. Azza wa Jalla. Laporan tahunan amalan manusia dilaporkan kepada Allah pada bulan Syaban. Setiap tahun. Laporan mingguan, seminggu dua kali laporan kita dilantarkan ke Allah. Senin dan Kamis. Karena itulah Nabi senang berpuasa pada dua hari itu. Ya. Kata Nabi, fa an yurfa amali. Aku ingin ketika amalanku diangkat kepada Allah di atas, aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan Allah di atas. Apa payahnya mengatakan dia di atas? Allah, Allah mengatakan demikian, dan mengatakan demikian. Ya. Tapi orang-orang ahlu kalam yang logikanya mengalahkan wahyu, jangan katakan di atas. Atas itu tempat, berarti Allah pada tempat, berarti Allah diliputi tempat. Mustahil diliputi tempat. Sebelum ada atas, sebelum ada tempat, Allah di mana? Inilah ahlu kalam. Jadi bagaimana semua di sini? Kau belokkan maknanya. Bukan itu maknanya. Allah itu tidak bertempat. Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan dalam alam, bukan di luar alam, bukan menyatu dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Sifat yang benar-benar sempurna bagi sesuatu yang tidak ada inilah dia. Berarti Allah tak ada. Kita tak pernah mengatakan Allah itu bertempat, tak pernah. Ya, Allah itu bersemayam di atas aras. Aras itu makhluk tertinggi, terbesar. Di atas aras itu tak ada lagi yang namanya makhluk. Bagaimana kalau katakan Allah liputi tempat? Allah itu di atas aras, di aras, di atas aras tak ada lagi yang namanya Terakhir makhluk finish itu aras. Itulah atap semua makhluk. Di atas aras tak ada lagi makhluk yang ada Allah Jalla wa'ala. Ini kalamullah tujuh tempat dalam surah Al-Quran. Allah mengatakan bersemen di atas aras. Berpuluh ayat menunjukkan dia di atas. Wahwal qahir faqo ibadih. Dialah yang memperkasa di atas hamba-hambanya. khafuna min yakhafuna rabbahum min fauqihim. Malaikat-malaikat takut kepada Allah yang di atas mereka. Ilahi asadul kalimut tayyib kepada Allah lah naik semua amal yang baik-baik. Ta'arujul malaikat waru ilaih. Tiap hari naik turun malaikat-malaikat kepada Allah, naik yang kau hitung sama dengan ribu tahun. Banyaknya ayat. Inilah kebenaran. <clears throat> kebenaran ini samar karena orang-orang ahlu kalam. Bahkan mereka mencela yang mengatakan Allah di atas itu Wahabi. Padahal dia mah di atas dirinya sendiri, nabinya sendiri. Para sahabat pun demikian, para tabi'in, imam yang empat pun demikian. Berarti Allah tuh habis. <laughs> Nabi itu habis. Subhanallah. Inilah sesatnya ilmu kalam. <clears throat> Masuk waktu. Tiga menit lagi ya. Ya, baca satu hadis lagi Ustaz. Ahsanallahu ilaikum wa fi wa fi thaqafiyat min hadis Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulan mimman kana qablakum labisa burdaini fatabakhtara fihima فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل في الأرض فاحذروا وقاء الله وقاء الله وقاء وقاء الله وأصله في صحيحين dalam kitab As-Saqafiyat maksudnya orang-orang yang meriwayatkan dari orang Saqif dari hadis Jabir bin Salim radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda dari Nabi SAW dia mengatakan sesungguhnya ada seorang laki-laki sebelum kalian memakai dua pakaian yang begitu indahnya, mewahnya, membuat dia sombong. Fatabakhtara fihima. Dengan sombongnya dia berjalan dengan dua pakaian tersebut. Fanadharallahu ilaihi min fawqi arsy. Allah lihat dari atas arasnya. Famaqatahu bencinya Allah kepada orang sombong ini. Fa'amaral arda. Maka Allah perintahkan bumi. Fa'akhadathu maka seketika bumi itu menelan orang itu. <clears throat> Tiba-tiba likuifaksi. Bahwa yatajal jaluk yatajal jalu fil ar. Masuklah ke dalam perut bumi. Dibenamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana korun. Yang berjalan dengan kekayaannya. Kereta kencananya, dayang-dayangnya, harta-hartanya. Benci Allah kepada korun. Muak Sombongannya membuat Allah murka. Seketika tenggelamlah korun ke dalam perut bumi. Fakhasaf nabihi. Wabidarihil arda. Kata Allah kami tenggelamkanlah dia. Dan dengan seluruh rumah-rumahnya ke dalam bumi. Jadilah korun kenangan abadi. Dimanapun harta kita dapatkan. Dalam tanah kita bilang harta. Karun. Subhanallah. Benci. Bahaya kesombongan. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Jangan kufur, jangan sombong. Kadang-kadang kita naik mobil yang mewah, muncul kesombongan. Pakai pakaian yang indah, muncul kesombongan. Pakai handphone yang mahal, muncul kesombongan. Pakai cincin yang mahal, muncul kesombongan. Tengoklah takbir artis-artis itu. Sombong-sombongnya na'udzubillah. Tahan tua apa? Saldo di bank itu di share nih saldo di bank sekian miliar. Untuk apa? Untuk apa? Mobil-mobilnya dibentangkan, dibuka, ah ini sekian miliar. Sekian. Untuk apa? Tunggu aja lah Allah tenggelamkan mereka dalam bumi. Ya. Masalullah sallamun afiyah. Demikianlah kajian kita ikhwati fillah pada malam hari ini semoga bermanfaat. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi sallam ala Muhammadin وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين